Dakwah yang adil, dakwah yang pertengahan antara sikap ifrat dan tafrid. Sikap yang melampaui batas atau yang kurang. Wa min mazayaha dan di antara keistimewaan dakwah salafiyah ini ialah asyumuliyah, dakwah yang mencakup semua sisi-sisi kehidupan manusia dan jin. Dakwah yang menjabarkan tentang perkara yang paling pokok, perkara akidah, perkara tauhid, sampai perkara-perkara yang berkaitan dengan keseharian seseorang muslim, seorang insan, terkait dengan makan dan minumnya, terkait dengan pakaiannya, terkait dengan uh, ada pada buang hajatnya bahkan. Wa min mazayaha dan diantara keistimewaan dakwah salafiyah ialah bahwasanya dakwah salafiyah ini dibangun di atas prinsip al-wala wal bara. Dakwah ini dibangun di atas prinsip cinta dan benci karena Allah. Dakwah salafiyah ini dibangun di atas dua asas yang begitu mulia. yaitu at-ta'sil wa tahdhir at-ta'sil yakni bayanul haqq wa ta'siluh penjelasan tentang al-haq penyebutan prinsip-prinsip kebenaran prinsip-prinsip al-haq wa tahdhir yakni at-tahdzir min al-batil bi kulli ashkalih memperingatkan kaum muslimin secara khusus dari segenap perkara-perkara yang jelek perkara-perkara yang batil dengan berbagai macam bentuk dan ragamnya. Taksil, tahzir. Yang merupakan pengamalan dari amar ma'ruf, nahi mungkar. Al-wala wal bara, al-jarah wat ta'dil. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini termasuk keistimewaan dakwah salafiyah yang paling mendasar termasuk juga prinsip dan pokok-pokok dakwah salafiyah paling mendasar prinsip at-ta'sil wa dina azakumullah. Perlu dipahami bahwasanya dakwah salafiyah adalah sebuah dakwah yang qaimatun ala hifdzid dini wal aqidati syariah, Sebuah dakwah yang tegak untuk menjaga agama, menjaga akidah, menjaga syariah. Maka dakwah ini sekali lagi dibangun di atas dua prinsip yang sangat mendasar. Tafsir, tahdir. Kalau kita mendapati, kita membaca, kita mentadaburi Al-Qur'anul Karim, mentadaburi sabda-sabda Rasulullah SAW mendadaburi maukif dan kehidupan salafun salih, rahimahumullahu taala jami'an kita akan mendapati bahwasanya dakwah ini Islam ini sunnah ini dibangun di atas dua prinsip di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf telah menjelaskan dengan rinci dengan detail pokok-pokok akidah pokok-pokok keimanan menjelaskan tentang masalah tauhid dan semua yang terkait dengan masalah tauhid menjelaskan perkara ubudiyah kepada Allah bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar dengan berbagai macam ragam ibadahnya juga menerangkan dengan rinci masalah sunnah terkait dengan sunnah, sunnah Rasulullah SAW terkait dengan perkara akhlak perkara adab perkara dakwah perkara muamalah Semuanya dijabarkan dengan rinci, dengan detail. Dengan ayat, dengan hadis, dengan keterangan salaf. Dan juga barakallahu fikum sebaliknya. Ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, hadisnya Rasulullah SAW dan keterangan kaum salaf di sana juga terdapat penjelasan tentang masalah kesyirikan disebutkan macam-macam syirik, bentuk-bentuk syirik, bahaya syirik tentang kaum musyrikin, mentahdir kaum musyrikin, juga menjelaskan masalah kekufuran, rakyat kekufuran, dan ancaman-ancaman berikut tahdir terhadap orang-orang kafir. Juga menjelaskan tentang kaum munafikin lebih rinci lagi, detail lagi sifatnya kaum munafikin, ciri-ciri munafikin, dan peringatan keras terhadap nifak dan munafikin. sudah dalam banyak sunnahnya Rasulullah SAW, dalam hadisnya Rasulullah SAW, beliau mentahdir, memberikan peringatan kepada para sahabatnya terkait dengan bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Bahaya kelompok firqah-firqah yang sesat. Menjelaskan tentang perusahaan-perusahaan yang menyimpang. Itu sangat banyak. juga tidak lupa barakallahu fikum di dalam Al-Qur'an sunnah dan pemahaman salaful ummah dijelaskan tentang berbagai macam ragam kefasikan, kemungkaran, penyelisihan, kemaksiatan dirinci terkait dengan bahaya pembunuhan, bahaya perzinahan, bahaya perjudian. hafizahullah ta'ala wa ra'ah dalam risalah beliau imdadu Salafi bi usul wa qawaid fil manhaj salafi beliau menyebutkan al-qaidatul rabi'ah qa'idah yang keempat dari qa'idah qa'idah dakwah salafiyah qa'idah manhaj salaf beliau mengatakan firrati 'alal mukhalif membantah orang-orang yang menyelisihi. Membantah orang-orang yang menyelisihi, yang mukhalafah, yang jatuh dalam penyelisihan, yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, apapun bentuk mukhalafahnya, apakah yang paling besar, yang paling agung, kesyirikan atau kekufuran atau yang di bawahnya lagi, kebidahan-kebidahan, penyimpangan-penyimpangan atau di bawahnya lagi, kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat, kefasikan-kefasikan. atau yang di bawahnya lagi yang terkait dengan keboliman-keboliman, terkait dengan akhlak yang tercela. Arad al Bukhari dibantah membantah orang-orang yang menyelisih. Dalilnya yang dibawakan di atas. Prinsip ini barakallahu fikum. Sengaja dijabarkan disebutkan oleh para ulama una dikarenakan banyak dari kalangan kaum muslimin yang meremehkan prinsip ini. Bahkan ada yang mengingkari prinsip ini. Menggembosi prinsip ini. Bahkan memerangi prinsip ini. Berusaha menggugurkan prinsip yang mulia ini. Kata Syekh Abdul Jabir, hafizahullah wa kathirun minan nas يهونون شأن هذا الجانب ويرونه عامل تفرقة للأمة Kebanyakan manusia, kata beliau, meremehkan kedudukan prinsip ini. Bahkan mereka memandang prinsip ini adalah pemicu perpecahan umat. Mereka memandang prinsip ini pemicu perpecahan umat dianggap sebagai sebab ter, terpecah belahnya kaum muslimin, sebab perpecahan umat, sebab munculnya fitnah dan yang lain-lainnya. Ya subhanallah. Padahal barakallahu fikum ini prinsip nabawi, prinsip Qurani, prinsip nabawi, prinsip sunni salafi. Islam tegak di atas prinsip ini sebagai bentuk al-wala wal bara, sebagai bentuk al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar maka barakallahu fikum jangan memperdulikan ucapan siapapun lanjutkan untuk melaksanakan dan mewujudkan prinsip ini sebab dilakukan oleh Rasulullah Kalau kita melihat praktek salaf dalam mengamalkan prinsip ini, ar-raddu 'alal mukhalif, maka kita akan mendapati barakallahu fikum mereka membantah secara ilmiah beberapa pihak. Mereka membantah atau melakukan rududun ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah terkait dengan beberapa pihak. Yang pertama, terkait dengan al-firaqul dhalah wal manahijul munharifah terkait dengan firqah-firqah yang sesat manhaj-manhaj yang menyimpang seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika memperingatkan umatnya ter terkait dengan perpecahan umat dan ancaman dengan neraka oleh beliau. Hadir di terakhir ummah. Beliau mengatakan dalam sabdanya, wasataftariku hadhil ummah ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha Umat ini akan terpecah menjadi 72 firqah. Semuanya diancam dengan neraka itu mentahdir membantah firqahnya juga seperti Nabi kita Muhammad SAW ketika mentahdir para sahabat menjelaskan tentang kaum khawarij dijuluki dengan sekian banyak julukan disebutkan sifat-sifatnya oleh Rasulullah SAW dijuluki sebagai kilabun nar kilabun nar kilabun nar anjing neraka anjing neraka anjing neraka dikatakan sebagai khairu qatla tahta di sama eh, oh, afan syarru qatla tahta di sama sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit hmm, dikatakan sebagai uh, orang yang paling jahat bahkan para ulama guna, para ulama una menyatakan anjasun arjas mereka orang-orang khawarij orang-orang yang najis yang yang rendah anjasun arjas itu disebutkan oleh Al-Ajuri dalam kitab syariah. Firqahnya di, di, eh, di, dibantah. Dah. Juga terkait dengan Qadariyah. Rasul mengatakan Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Idza maridu fala ta'uduhum wa idza matu fadhsiyuhum. Qadariyah majusinya umat ini. Kalau mereka sakit, jangan kamu jenguk. Kalau mereka mati, jangan diantar jenazahnya. Firqah ini merupakan manhajun salafi. Membantah, membongkar penyimpangan-penyimpangan sebuah firqah yang sesat dengan adil, dengan insaf, disebutkan penyimpangan-penyimpangannya dengan valid data yang lengkap, dibantah dengan ilmiah, dengan hujah, dengan ayat, dengan hadis, keterangan salat, membongkar penyimpangan firqah. Yang kedua, mereka juga melakukan rududun ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah terkait dengan ashas, person-person individu, individu orang yang menyimpang. Dan itu sangat banyak. Rasulullah SAW mentahdir para sahabat dari Dhul Khuwaisirah At-Tamimi. Tokohnya kaum Khawarij. para sahabat para para, para ulama una salafuna saleh mereka mentahir membantah secara ilmiah tokoh-tokoh bid'ah tokoh-tokoh jahmiyah tokoh-tokoh mu'tazilah tokoh-tokoh asy'ariyah bantahan kepada al-karabisi bantahan kepada bisal marisi bantahan kepada tokoh-tokoh mereka dan itu banyak kita kita para ulama khusus membantah terkait dengan tokoh-tokoh penyimpangan ilmiah orangnya. Juga mereka terkadang barakallahu fikum membantah kitab-kitabnya. Kitab-kitab yang dianggap sesat. Dibongkar penyimpangan-penyimpangan sebuah kitab, keterangan penyimpangan-penyimpangannya dengan hujah, dengan dalil, ayat, hadis, keterangan salaf. Wahakala. Bahkan mereka juga langsung menyebut nama person fulan fulan, fulan. Ini semua barakallahu fikum sebagai upaya untuk menjaga agama, menjaga akidah umat, menjaga hadis syariah dari pengrusakan-pengrusakan orang-orang kafir, pengrusakan kaum musyrikin, pengrusakan kaum munafikin, pengerusakan ashabul ahwa'i wal bid'ah, pengrusakan kaum hizbiyin dan yang lain-lain. Himayah. sehingga bukan fitnah bukan pemecah belah umat tapi upaya untuk menyatukan umat di atas sunnah di atas pemahaman salaful ummah meninggalkan menjauhkan membersihkan dari yang namanya segala bentuk perkara yang batil kufur syirik bid'ah penyimpangan dan segala macamnya barakallahu ini semuanya ada bahkan yang menentukan azabullah rududun ilmiah Bantahan-bantahan ilmiah dianggap oleh para ulama sebagai jihadun fi sabilillah. Orang yang tampil membongkar penyimpangan-penyimpangan firqah yang sesat, membongkar penyimpangan ahlul bid'ah mubtadi umbal, membongkar penyimpangan sebuah kitab, pemikiran, pemahaman dan segala macamnya itu dianggap sebagai mujahid mujahid fi sabilillah ar-raddu ala ahli bidah kal Mujahid fi sabilillah orang yang membantah yang membongkar penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah itu seperti orang yang berjihad fi sabilillah bahkan jihadnya khusus ini jihadnya orang-orang spesial jihadul khawas kata para ulama jihadnya orang-orang khusus jihadnya para ulama jihadnya para masyayikh jihadnya para tulabul ilm, al-mutamakkin fil, fil ilm. Orang awam tidak bisa masuk. Hmm, para pemula, pemula tidak bisa masuk. Tidak tidak bisa mereka tampil menjabarkan, menguraikan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Mereka ilmunya kurang mapan, ilmunya kurang matang, bukan bagian mereka. Ini bagiannya para ulama dan dinukil oleh para tulabul ilm. Sehingga dikatakan jihadul khawas. Lebih spesial dibandingkan berjihad melawan orang-orang kafir. Kalau orang kafir, semua tampil. Semua muslimin yang punya kemampuan tampil dengan senjatanya, dengan pedangnya, dengan tembakannya, tampil. Yang awam, yang tulabul ilm, yang ulama, semua tampil. Sebab terkait dengan masalah fisik. Tapi terkait dengan bantahan kepada para Ah, orang-orang menyimpang tugasnya orang-orang khusus jihadul khawas mulia bahkan pula barakallahu fikum asyiddatu ala ahli bid'ah wa dhalal man qabah in salam sikap tegas sikap tegas lukas terhadap orang-orang yang menyimpang itu merupakan keutamaan sebuah keistimewaan sebuah fadilah di kalangan kaum salaf. Bukan fitnah, bukan kerendahan, bukan pem pemecah belah umat, tapi pelakunya dikatakan memiliki manakib, memiliki keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan, keistimewaan menurut pandangan salaf. Sehingga banyak dari, dari kalangan para ulama una yang masyhur dengan bantahan-bantahannya dikatakan sebagai nasirus sunnah wa qamiul bid'ah pembela-pembela sunnah dan yang menghancurkan berbagai macam eh, bid'ah-bid'ah yang mereka semua dijuluki sebagai asadus sunnah singa-singa pembela sunnah pembela sunnah barakallahu fikum dan ingat mereka-mereka ini barakallahu fikum di setiap zaman di setiap masa killatun minal ulama jumlahnya sedikit di kalangan para ulama para ulama kathir Ulama banyak jumlahnya. Yang kita bahas ulama al-sunnah. Ulama banyak. Kibar ulama lebih sedikit. Ulama kibar, ulama yang lebih senior lebih sedikit. Ulama yang mengerti seluk beluk sunnah sangat banyak. Tetapi ulama yang mengerti seluk beluk sunnah disertai dengan mengerti seluk beluk penyimpangan-penyimpangan bid'ah Dengan rinci lebih sedikit. Lebih sedikit. Dan ulama yang tampil membela sunnah dan membongkar penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang ada sangat sedikit lagi. Lebih sedikit lagi para keluarga. Bisa dihitung dengan satu jari di setiap zaman dan setiap di, di setiap zaman dan masa barakallahu itu di setiap generasi hmm? di, di setiap generasi masa di zaman dahulu, zamannya para sahabat, akhir-akhir sahabat. Ketika muncul khawarij, ketika muncul pemahaman-pemahaman yang lainnya. Yang tampil tidak banyak di kalangan uh, para sahabat. Ketika muncul yang namanya khawarij yang tampil, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tidak banyak. Karena memang di akhir-akhir masa mereka. Ketika muncul yang namanya Qadariyah, di kota Basrah. Tampil Abdullah bin Umar radhiyallahu taala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu membantah mereka. Tidak banyak. Di era tabi'in sudah demikian. Para ulama una yang ma'ruf dengan sunnahnya, dengan bantahan-bantahan ilmiahnya, membongkar penyimpangan-penyimpangan bid'ah tidak banyak. Disebutkan semacam Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Alimah Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala dan sejumlah ulama yang lain banyak. Zaman setelahnya lagi juga banyak. Ayyub As-Sikhtiyani ma'ruf dengan bantahan-bantahannya. Setelahnya lagi Ar-Syubah bin Hajjaj, Imam Malik bin Anas. Setelahnya lagi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan bahkan di zaman beliau rahimahullah bisa dihitung dengan jari orang-orang atau para ulama una yang tegar di atas sunnah yang tetap membantah dan membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada dengan bantahan-bantahan ilmiah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Terus demikian. Di setiap zaman, setiap tempat. Tidak banyak. Hanya orang-orang sedikit. Segelintir ulama. Yang ma'ruf dengan sunnahnya. Dan ma'ruf dengan bantahan-bantahan ilmiahnya. Terhadap orang-orang yang menyimpang. Sama-sama sekarang ini. Tidak banyak. Tapi dengan mereka lah Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui mereka lah Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga agama ini. Menjaga akidah umat. Menjaga syariah ini. Ha? Dari tangan-tangan kotornya ashabul ahwa'i wal bidah. Dari upaya-upaya makarnya musuh-musuh agama. Melalui prinsip rubut. Bantahan-bantahan ilmiah. Prinsip tahdir. Memberikan umat dari bahaya penyimpangan. Dan semua kejelekan-kejelekan yang ada. Menegakkan prinsip al walak wal barak cinta dan benci karena Allah dan menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, beribadah kepada Allah dengan bantahan-bantahan tadi. Ini perkara sangat wadah ya, Pak. Sangat jelas, sangat gamblang, ayatnya banyak, hadisnya banyak. Kemudian keterangan salaf juga sangat banyak. Para ulama kita mengumpulkan pembahasan tersendiri terkait dengan dalil-dalil untuk rubut, dalil untuk tahdir, untuk hajar, banyak karya-karya para ulama. Syai'un ma'ruf. Perkara sangat ma'ruf yang sangat masyhur di kalangan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Barakallahu fikum. Para ulama ulama sekarang ini bahkan menyatakan yang namanya ilmu rudud, ilmu terkait dengan bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menjelisihi yang menyimpang adalah ilmu hayyun, ilmu yang hidup, ilmu yang manfaat, ilmu yang prak, eh, yang langsung praktek dengan ilmu ini terbedakan mana yang hak, mana yang batil, mana ahlul hak, mana ahlul batil, mana ahlul sunnah, mana yang pura-pura ahlul sunnah, mana yang mengaku aku ahlul sunnah, padahal bukan. Nampak mana ahlul iman, mana ahlul kufur dengan prinsip ini. Bahkan ulama kita sebagai mereka mengatakan yang namanya ilmu agama ini, terutama ilmu akidah itu dibangun di atas rudud ilmiah. Kitab-kitab akidah para ulama, kitab-kitab prinsip, kitab-kitab manhaj para ulama itu semua dibangun di atas rududun ilmiah. Ketika muncul penyimpangan-penyimpangan bid'ah, ketika muncul pemahaman-pemahaman bid'ah, baru ulama menjelaskan taksil prinsip-prinsip sunnah dan tahdir memberi peringatan umat terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada muncul buku akidat sebagai bantahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang muncul di era tersebut dan era-era berikutnya barakallahu fikum. Sehingga yang namanya rududun ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah tidak akan mungkin dilepaskan dari agama ini. Ini merupakan prinsipnya mendasar. Tidak akan mungkin dilepaskan dari dakwah salafiyah itu. Itu merupakan keutamaannya, keistimewaannya yang membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lain. Bahkan tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti dan pasti kita akan melakukan tindakan rubuh, nakbun, kritikan, bantahan terkait dengan perkara-perkara yang, yang yang tidak baik. Bagai kurang pas dalam semua Perkara agama, perkara dunia. Barakallahu fikum. Itu pasti. Itu sangat pasti barakallahu fikum. Sampai terkait dengan bab masalah makanan saja akan muncul yang namanya dudut. Akan muncul yang namanya nakdun, kritika. Antum disuguhi berbagai macam uh, uh, tiga, tiga jenis buah-buahan. Sama deh, satu buah-buahan dan ragamnya banyak ini apel, ini apel, ini apel, ini apel. Ini apel bosok. Tahu bosok ya? Busuk. Ini apel banyak ulatnya. Ini apel kau pecut. Nah, itu namanya takit lah, Sangat kecut, sangat masam. Yang ini apel manis segar. Anda pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Hah? Yang manis yang segar. Apakah antum mau apel yang bosok? Apakah antum mau apel yang berulat? Apakah antum mau apel yang sangat kecut, masam? Pasti milih yang manis segar. Ada teman antum datang ingin memakan apel tadi itu. Kira-kira antum diam saja atau antum akan berkomentar? Nah, tahu-tahu datang dia, tuk tuk tuk tuk tuk, mau ngambil apel yang mengandung ulat. Saya mau tanya sama antum, diam aja atau antum peringatkan dia? Ya tergantung, kalau antum nggak suka sama dia, biar aja mati. Ya kan? Udah, biar dia ngambil yang ulat dan biar sakit perut dia, biar main cerah dia, biar. Itu tandanya anda benci, ya kan? Nggak suka sama dia, biar, biar, biar. Tapi ketika antum mencintai orang itu, mengharapkan kebaikan untuk orang tadi, antum malah bakal diem. Langsung komentar. Jangan. Jangan ini. Ini berulat. Itu namanya kritikan, jarah, nakat, rudud. Jangan. Lo kenapa? Berulat. Yang ini jangan. Bosok. Yang ini jangan. Kecut. Ya kan? Jadi apanya? Itu namanya jarhun, itu namanya nakdun, itu namanya tahdir, itu namanya rudud. Pasti ya Anda akan mengatakan, yang ini loh. Zen. Zen. Apelnya manis, segar. Zen. Saya mau tanya, kira-kira antum yang dikasih warning semacam itu, nerima ndak? Nerima ndak? Apa antum nyari yang lain? Saya nggak percaya sama kamu. Saya kepingin tanya satu persatu yang ada di masjid ini. Saya kepingin semua ahlu masjid ijma sepakat mengatakan ini bosok. Sepakat mengatakan ini berulat. Sepakat mengatakan ini kecut. Hah? Apa demikian? Kira-kira ada orang yang berbuat demikian, atau bilang apa ya Pak? Mereka mengatakan, ente ini agak sedikit sewa. Tuh dikasih tahu, saya sudah mujarib. Sudah tak coba kabeh. Iki bosok, ini berulat, ini kejut, ini manis. Lah ada apa? Tanya ke semua orang di masjid yang sekian banyaknya ini. Supaya dapat keyakinan ijma ahli masjid ini bosok. Ada lagi. Ini lagi orang yang lagi soak ya. Allah musta'an. Secara kenyataannya langsung kamu terima. Oh ya, bosok enggak. Oh ini, yang ini. Iya. Terima. Bahkan mungkin antum akan begitu esra ketat. Hati-hati terkait dengan apel-apel tadi. Karena khawatir terkena penyakit. Kan begitu. Itu babnya makanan ya ikhwan. Babnya makanan. Maka lebih-lebih lagi barakallahu fikum terkait dengan akidah kita. Terkait dengan iman kita, manhaj kita, ibadah kita, akhirat kita. Jangan dijadikan sebagai kelinci percobaan. Maka ketika para ulama kita, ulama yang mu'tabar, ulama besar, dengan hujahnya, dengan dalilnya, memberi peringatan kepada kita, hati-hati, ini kelompok menyimpang. atau jangan sok pinter. Terima untuk keselamatan akidah kamu. Jangan sok kaya. Coba sih saya lihat dulu menyimpang nggak sih? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau apel Coba sih, saya mau makan dulu. Ada ulatnya enggak sih? Enggak bakal tuh. Oh iya, jangan jangan jangan. Nanti bahaya ini. Nanti perut saya sakit. Atau katakan jangan jangan jangan jangan. Jangan dekat-dekat dengan kelompok semacam itu. Nanti akidahku sakit. Kan begitu. Itu semestinya ya. Ketika para ulama una menyatakan hati-hati, si fulan, ibnu fulan menyimpang begini, disebutkan dengan rinci dengan hujah-hujahnya. Jauhi dia jauh sejauh-jauhnya kamu terima kalamnya para ulama supaya kamu selamat dari penyimpangan-penyimpangan dia selamat akidah kamu manhaj kamu iman kamu ubudiyah kamu agama kamu bahagia ini perkara yang sangat ma'ruf kurang seperempat jam ini pertanyaan apa lanjut Hah? pertanyaannya tidak usah berarti nggak usah. Berhenti isya atau berhenti azan. Saya kepingin lagi mengutarakan Sesungguhnya ya banyak ya. Di zaman sekarang ini para fikum Banyak sekali pihak-pihak yang berupaya Untuk meruntuhkan prinsip ini Prinsip Ar-raddu alal mukhalif dengan berbagai macam upaya dan cara. Entah dengan cara langsung me memerangi prinsip tersebut, menjulukinya dengan julukan-julukan yang membuat umat lari, terkadang dengan cara melecehkan para ulamanya yang melaksanakan rudut bantahan ilmiah, lebih sering lagi membuat kaidah kaidah baru prinsip-prinsip baru yang intinya untuk mementahkan prinsip rututnya para ulama. Dan ini yang sedang dilakukan oleh hizbiyin dari kalangan Mumayyin ahlu tamyi' Di era kita sekarang dimulai dari ikhwanul muslimin. IM. Dilanjutkan oleh as dan pecahan-pecahannya. Diteruskan oleh Ah, orang-orang yang menyimpang dari mantan-mantan ikhwanul muslimin sururiyin qutbiyin babila Said kutub semacam Adnan Ar'ur Muhammad Al-Maghrawi Abdul Hasan Al-Aribi dan sekarang ini lebih gencar lagi lebih gencar lagi mereka mengerahkan kekuatan penuh untuk memerangi prinsip yang mulia ini dilakukan oleh Al-Halabi yang dikenal dengan Halabiyin barakallahu semuanya syubhatnya, fitnahnya terkait dengan poin tadi. Berusaha untuk dihancurkan ini prinsip. Sebab prinsip tadi adalah momok bagi mereka. Senjata yang begitu tajam bagi ahlu sunnah wal jamaah untuk memilah-milah mana yang hak, mana yang batil. Dengan prinsip inilah ahlu sunnah membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Mereka nggak bisa berkutik, nggak bisa berbuat banyak, untuk menebarkan penyimpangan-penyimpangan mereka kepada umat. Maka sengaja untuk melembekkan prinsip ini, memerangi prinsip ini, menghancurkan prinsip ini supaya mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan, menebarkan subuhat, menebarkan pemahaman yang menyimpang, menebarkan virus-virus yang mematikan, doktrin yang menyesatkan kepada umat dengan tanpa ada yang mengganggu atau menghalangi. Allahul musta'an. Namun dikhawatirkan azakumullah selama masih ada al-sunnah selama masih ada al-firqatun najiyah taifah al-mansurah maka akan uh, akan terus ada dan terus tampil al-sunnah wal jamaah salafiyyin dan para ulamanya melakukan prinsip rudutun ilmiyah barakallahu fikum Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah waktunya yang nggak memungkinkan ya ikhwan ada pun pembahasan terkait dengan rincian-rincian bantahan-bantahan terhadap syubhat hizbiyin terkait dengan prinsip al-wala wal bara. Sudah banyak para ulama una yang menulisnya, yang membongkarnya. Tinggal antum baca, antum kaji barakallahu fikum atau, ada atau dengarkan lagi muhadharah-muhadharah daurah-daurah ilmiah para asatidah di tempat-tempat yang lain yang mengupas panjang lebar terkait dengan penyimpangan-penyimpangan mereka baik terkait dengan uh, syubhat tamyi yang mereka sebarkan atau rincian bantahan terhadap uh, syubhat-syubhat mereka yang dimunculkan oleh para tokoh-tokoh mereka sekarang ini barakallahu fikum wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah ala kulli hal pegangi ini prinsip rudud ilmiah bantahan ilmiah dengan ilmu dengan hujjah pada tempatnya tugasnya para ulama para tulabul ilm menukil dari para ulama saya menyadarkan kepada umat barakallahu fikum Allah taala a'lamu Bissawab. Apakah benar orang yang menyatakan bahwasannya bab syarah wa ta'dil perkara ijtihadiyah? Saya mau tanya sama antum. Tahukah antum apa itu perkara ijtihadiyah? sehingga kamu eh, sehingga ada yang mengatakan bab jarawat ta'dil istihadiyah. Perkara istihadiyah yang pertama adalah perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu istihadiyah. apa Paham mana? Itu yang namanya umur istihadiyah di kalangan para ulama. Kembalinya kepada istihad istihadnya masing-masing ulama untuk menentukan sebuah hukum. Nas ayat tidak ada, nas hadis tidak ada. Yang ada yang umum, lafaz yang umum, lafaz yang mutlak diambil istimat hukumnya oleh para ulama dengan istihadnya mereka. Itu istihadnya. Baik. Sementara para kalau pembahasan jarh wa ta'dil mansusun alaih ada nasnya dan sangat banyak dalam Al-Qur'an hadisnya Rasul, keterangan kaum salaf, seambrek. Bahkan para ulama kita ada yang menulis secara khusus. Seperti Syekh mukbil bin Hadi rahimahullah. dia punya kitab yang namanya Nasrus Sahifah. Tebal segini. Nah segini ya kan. Di situ berlembar-lembar dibawakan secara khusus tentang adillatul jarhi wa ta'dil. Ta dalil-dalil tentang cara tadi. Itu hanya hadis. Belum lagi ayat. Sangat banyak. Sehingga salah kaprah, salah besar orang-orang yang menyatakan bab syarah wa ta'dil itu merupakan perkara ijtihadiyah. Ada khata. Ini termasuk syubhatnya mumayyi'in ahlu tamyi' sekarang ini. La itu perkara yang ada nasnya. Al-Quran berbicara, sunnah berbicara, salah mempraktekannya. Rasul yang langsung mentahdir Dhul suratan ini An-Najdi, tokoh Khawarij. Rasul yang langsung mentahir kaum Khawarij. Ya apa ya? Hujjah langsung ya Ada cara utak. Nah. Ini mereka. Ketika dibantah demikian, ngelak lagi. Bikin syubhat yang baru. Maksudnya itu bukan bab jarau ta'dil. Maksudnya eh, eh menghukumi orang mubtadi, menghukumi orang itu sesat, itu istihadiyah. Ada ulama yang mengatakan dia mubtadi, ada ulama yang mengatakan dia belum mubtadi. Ngelak lagi. Dijawab lagi. Kalau ada kasus yang demikian, si fulan A para ulama menjabarkan penyimpangan dia dengan rinci, dengan hujah sampai para tingkat ada mubtadi umbal difonis mubtadi. Ulama yang lainnya mengatakan, oh dia orang yang baik, dia bukan mubtadi. Kami gitu. dalam penting semacam ini para kuat itu ada tarjih. Ketika ada khilaf di kalangan para ulama, ada babu tarjih. Ini disepakati oleh semua usuliyin, semua ahli usul, usul fit, dan semua para fuqaha ada khilaf di kalangan para ulama ada tarjih dalam bab ini ketika ada yang mengkritik ketika ada yang memuji dilihat kedua-duanya kalau sama-sama muktabar ini ulama kita harus sunnah yang muktabar mengkritik ini ulama kita yang muktabar yang memuji maka kita meminta kepada yang mengkritik untuk membawakan hujahnya ya Allah ya masyaih antum yang mengatakan fulan menyimpang sesat mubtadi'un dhal apa hujahnya ketika mereka membawakannya nih buktinya nih nih nih nih nih nih nih nih nih wadih gamblang dia terima dia dikatakan oleh para ulama al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil kritikan yang rinci dengan hujahnya didahulukan daripada yang memuji walaupun yang memuji seribu orang nggak dianggap yang dianggap yang punya hujah orang yang punya ilmu ilmu yang lebih terkait dengan si fulan tadi. Wah, sementara para ulama kita yang memuji dan hormati, Mungkin ulama tadi belum komplit, belum sempurna pengetahuan dia terkait dengan ulama tersebut. Tapi yang fanatik kepada ulama yang memuji, menolak ucapan para ulama yang mengkritik, ini yang ada res. Ini yang dikatakan sebagai ashabul ahwa iwal tidak, Sahibul hawa, mubayyi hal. Nah, terbantah lagi, ngeles lagi, bikin sobat yang baru lagi. Ya, kita terima uh, kritiknya seseorang alim, tapi nggak nggak nggak satu alim. Harus ijma ulama. Kalau ulama ijma, ulama sepakat mengatakan bulan sesat, saya terima. Tapi kalau satu orang, dua orang yang mengatakan demikian, ya dibekasi hadiah. Memunculkan satu persyaratan. Harus ada ijma ulama dalam bab tahrir. Ini lebih bego lagi. Ayo. Orang yang belajar ilmu jarah wa ta'til. Belajar mustalahul hadith. Belajar uh, ilmunya para ulama. Tertawa dengan yang semacam ini. Tidak ada di kalangan ulama kita yang punya kaidah semacam ini. Kecuali Al-Halabi. Mempersyaratkan harus ada ijma ulama. Untuk menerima jarah. Ada kaulun muhdad. Pendapat pilihan Al-Halabi. Ulama kita Menerima. walaupun dari tiga empat orang. Ulama kita menerima walaupun dari dua orang. Ulama kita menerima walaupun dari satu orang. Al-Raji. Selama dia orang yang muktabar, alim yang muktabar, yang diakui keilmuannya dan mengerti seluk beluk orang tadi. Satu orang itu muktabar, tidak harus ijma. Yang mengatakan ijma itu hanya Ali Al-Halabi, Halabiyin. Barang. Orang sekarang mengemasnya dengan kemasan yang lain. Selama masih ada ulama yang memuji, ada ulama yang mentahdir, tidak boleh kamu katakan dia sebagai orang yang sesat yang menyimpang. Ijihad ya akhi. Sama. Kaidahnya Halabi dipakai sama rojain. Allahul musta'an. Ngeles lagi, muncul lagi kaidah yang baru lagi sama mereka. Maksudnya bukan ijma, bukan ijma. Maksudnya kritikan ulama akan kami terima kalau ada ikna. Ikna. Kalau orang yang dikritik merasa mantap, merasa puas dengan jarak yang ada. Ini lebih bego lagi. Lebih bego lagi. Di kalangan para ulama tidak ada yang menyebutkan kaidah semacam ini. Ilal halabi. Para ulama una ketika dalam bab jarah mereka hanya menuntut satu poin. Menuntut tafsirul jarah. Tidak ada keterangan di kalangan para ulama yang mengatakan dituntut ikna' fil jarah. Yang dituntut hanya kritikan yang rinci dengan hujah. Ketika dibawakan dengan rinci, dengan hujahnya diterima. Yang dikritik itu orangnya mukni, merasa puas, tidak puas, bukan urusan dia. Dia terima fonis. Tapi para ulama lah yang dituntut untuk membawakan rincian jarah. Ketika muncul rinciannya, terima. Tidak harus adanya ibna. Ini heran falsafah halabiyah terkait dengan ilmu cara utama. Mengelak lagi. Al-Muhim, bolak-balik ngelak, ngelak, ngelak, ngelak, ngelak, ngelak, ngelak. Intinya adalah untuk meredam, meruntuhkan prinsip rubutun ilmiah para ulama dan tujuan intinya untuk membela mengayomi ashabul ahwa'i wal bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan mereka. Wallahu musta'an. Namehan. Ini semuanya penting untuk dikaji, dipelajari dari kalamnya para ulama supaya kita tahu bagaimana penyimpangan-penyimpangan kaum dan jangan terbawa oleh pemahaman mereka. Ingat dari para ulama. Ulama telah berbicara panjang lebar dalam masalah ini. Panjang lebar. Si Ubaid Jabiri berbicara Syekh Muhammad bin Hadi berbicara, Syekh Rabi bin Hadi orangnya yang paling rinci menjabarkan ini semuanya. Semua syubhat satu persatu dibantah, terangkan penyimpangan-penyimpangannya oleh para ulama sekarang ini. Semuanya larinya kepada poin yang sama, ingin meruntuhkan prinsip al-jarh ta'dil, prinsip tuntutan ilmiah dan upaya menolak kalamnya para ulama terkait teori yang menyimpang dan upaya untuk membela orang-orang yang menyimpang dan pada kenyataannya mereka membenci dan sangat memusuhi Al-Sunnah wal Jamaah Salafiyin dikarenakan mereka membela prinsip yang mulia ini yang namanya prinsip rukudun ilmiah barakallahu fikum. Allahu taala alam bisawab. Panjang ya ikhwan. Barakallahu fikum. Bukunya enggak cuma segini. Untuk khusus untuk Ali Al-Halabi. Sebagian e, pemahaman dia Syekh Rabi itu punya sekian bukunya. Tapi dua kali lipatnya ini. Om Nah, umdatul ibti fi raddi ala ta'silat wa dhalal halal. Tebal. Itu sebagian saja. Belum lagi yang lainnya. Ada yang mensensus mendata penyimpangan penyimpangan al itu sampai 150 sekian poin dalam semua perkara. Allahumma Musta'an. Ala kulli hal sekali lagi ini penantina azakumullah genderang perang ditabuh oleh mereka semua dengan sekencang-kencangnya. Mereka memancangkan permusuhannya begitu sangat terhadap ulama sunnah dan al sunnah terkadang bab ini. Dan e, pelaku perang yang begitu dahsyat sekarang ini fitnahnya al-halabi. Al-halabi. Itu yang dikatakan sama Syahrul bin Hadi dan para masyarakat yang lainnya barakallahu fikum. Allahul musta'an. Di Indonesia ini rojaiin. Barakallahu itu. Nah sekarang lagi mengundang satu persatu eh, orang-orang uh, tadi di Indonesia ini. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Sudah Isya? Lanjut apa sudah? Hah? Terus gimana salatnya? Azan dulu, tafadhol. Al-muadzin yuadzin. Ya Allah, Masya Allah. Ini pertanyaannya semuanya cara adil ya Pak. La ya. terkait dengan intern. Ustaz tolong nasihatin sebagian ikhwah yang masih menyekolahkan anak-anak mereka pada sekolah-sekolah umum bahkan ada yang menyekolahkan anaknya pada sekolah-sekolah hizbiyah mereka lakukan dengan berbagai macam alasan berbagai macam alasan kembali kepada satu satu alasan. Saya yakin alasannya adalah urusan dunia. Ya apa ya? Tanyakan kepada diri antum masing-masing. Kenapa menyekolahkan anak kamu di sekolah umum? Padahal kamu tahu di sana pendidikan agamanya nol atau ada tapi tidak beres. Jawabannya untuk dapat ijazah Ustaz. Lalu ke berikutnya, lalu ke berikutnya, lalu ke berikutnya, lalu cari kerja, lalu ya apa ya? Dunia. Ya apa ya? Tanyakan kepada diri antum pribadi ketika menyekolahkan anak-anak antum kepada ah, sekolah-sekolah hizbiyah. Yang antum tahu itu hizbiyah. Dan saya yakin hizbiyah yang punya ijazah. Ya apa ya? Tujuannya apa? Sama dengan yang ini. Kalau yang itu umum, yang ini ada aroma-aroma agamanya gitu ya. Untuk apa? Untuk yang berikutnya. Untuk yang berikutnya. Lalu dapat kerja. Ujung-ujungnya apa ya Pak? Dunia. Allahul Musta'an. Yang pertama, urusan rezeki sudah Allah yang atur. Sudah tidak bisa dicawe-cawe lagi. Tahu cawe-cawe lagi ya? Nggak begitu otak-atik lagi sudah. Al-arzak maksumah. Rezeki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan urusan anda. Bukan urusan orang tua anda. Bukan urusan bos anda. Ikhtiar dengan cara yang mubah. Selesai. Selebihnya kona'ah zuhud. Aman insyaAllah ya. Dapat banyak syukur. Sedikit sabar. Selesai. Yang kedua. Apa yang antum pelengingkan itu sesuatu yang masih spekulasi. Belum tentu ketika anaknya kamu punya uh, titel lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, dapat S1, S2, S3, makmur dunianya, belum tentu. Bisa jadi Allah takdirkan dia melarat, kiri, miskin, rendah, hina. Kita nggak tahu. Ya, Pak dalam keadaan kamu sudah sangat pasti, sudah sangat pasti menjerumuskan anak-anak kamu ke dalam perkara yang mungkar. Paham ya? Jadi nyebur, menyeburkan diri dan keluarga dalam perkara yang mungkar, yang jelas madorotnya untuk perkara yang belum jelas. Mohon maaf, mohon maaf. Akal kita taruh di mana ya, kawan? Ini bukan orang, orang yang sehat akalnya. Allahul musta'an. Nah, tahu ya kalau antum ngintip takdirnya Allah Azza wa Jalla gitu ya. Oh, anak saya bakal kaya. Nanti antum upayakan sampai ke sana begitu. Nah, itu pun duniawi. Duniawi fana. Targetnya kita sebagai orang tua adalah ku anfusakum wa ahlikum naro selamat dari api neraka, bukan kemiskinan, bukan kefakiran. Yang berikutnya, siapa bilang orang-orang yang mengkaji ilmu agama Allah, belajar agama dengan benar dari orang-orang yang benar, kiri? Siapa bilang? Ya kita nggak tahu. terus kita Allah Azza ada yang kiri, tapi agamanya dapat, imannya kuat, sahih akidahnya, dia akan sabar menghadapi kehidupan yang ada dengan ibadah yang dia miliki. Nyatanya kaya kaya tuh. Rumahnya masya Allah, yang lantai dua, yang warna kuning, yang warna hijau, eh, yang belum dilapis segala macam. Ya apa ya? Nyatanya makan saya tiga kali. Eh, colo-colo ya makan. Eh, ya apa ya? Oh nyatanya banyak para pengusaha-pengusaha kita. Tarik lagi yang cerdas seseorang tua yang betul-betul mengupayakan anaknya itu dengan tarbiyah syar'i menjadi anak yang soleh anak yang solihah rezeki Allah yang atur ikhtiar yang yang mubah yang syar'i tawakal kepada Allah azza wajal pasrahkan untuk anak antum kepada Allah azza wajal solehkan mereka Allah yang mengurusi mereka seperti yang kita bahas sebelumnya dalam bab tarbiyatul tarbiyatul Allah. Nah, saya tidak pernah mendengar masuk ke telinga saya sebuah alasan yang syar'i. Alasannya ujung-ujungnya adalah dunia. Memikirkan nasib dunia anaknya, tapi tidak memikirkan nasib akhirat anaknya. Allah musta'an. Maha kata ya khuan. Barakallahu itu. Jadi tawakallah kepada Allah. Tawakal kepada Allah terkait dengan dunia anakmu. Yakinilah selama kamu orang tua yang saleh dan salihah. Selama anak engkau diterpi dengan tarbiyah imaniyah, akhlakiyah, akidah yang benar. Menjadi anak yang saleh dan salihah. Yakin Allah yang mengurusi. Barakallah itu. Dari mulai zaman dahulu kala ya kan. Dari zamannya para ambiya wal musalin, zamannya para sahabat. Tidak ada yang gini-gini ini. Nyatanya hidup. Bahkan mereka sebagai pembela-pembela Islam Ya apa ya? Nah, iya, iya. Kok baru sekarang antum khawatir nanti gimana anak saya ini mau makan apa? Makan nasi, makan suami. Ya, Nah, iya. Terlalu banyak orang yang titelnya tinggi, pengangguran. Ya apa ya? Yang di bagian medis, antri, bagian kedokteran, nganggur kabeh. Banyak. Yang insinyur, nganggur, banyak banyak banyak. Ada orang yang omsetnya miliaran jualan bakso, SD nggak lulus. SD nggak lulus. Hah? Ya apa ya? Banyak. Rezeki min Allah Rezeki min Allah. Maka ya yang paling penting itu adalah syar'inya. Syar'inya. Perhatikan agamamu, agama anak kamu selamatkan agamamu dan agama anak-anak kamu. Itu yang paling penting. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau anak kamu itu saleh, ketika dia orang yang mampu memiliki harta yang banyak, dia akan jadi anak yang bersyukur kepada Allah. Ketika anak kamu diuji dengan kefakiran dan dia saleh, akan sabar menghadapi kehidupan yang ada dan bakal kesah. Akan menjadi anak yang terbaik dalam semua keadaan para keluarga. Nah. Gitu ya. Barakallahu fikum. apa pendapat Ustaz tentang orang yang mengatakan dakwah kalian itu sama saja dengan dakwah MLM tanpa tanda kutip. Kalau atasannya yakni Syekh bilang A, ah, bawahnya mengatakan A ah, semua. Kalau atasannya mentahdir, bawahnya mentahdir semua. Masya Allah. Ada kadib. Ada kadib. Dan itu yang selalu disuarakan oleh hizbiyin menggambarkan alusunnah wal jamaah salafiyin begitu fanatik pada syarafi la wa alfu la sama sekali tidak mereka kembali kepada keterangan eh, keterangan eh, dari beliau Asy-Syaikh bin Hadi dikarenakan pada kenyataannya al-hujjah ma'ahu hujjah sama beliau ilmu sama beliau dan diakui oleh para ulama kibar pada masanya karena semua bantahan-bantahan beliau dipuji oleh para ulama kibar pada masanya. Makanya bacaan bukunya beliau itu Bacaan itu di bagian mukadimahnya itu disertakan semua kalamnya para ulama yang memuji bantahannya beliau. Dari mulai zaman tahun masih ada Syekh uh, eh, Al Albani, masyarakat Syekh bin Baz, masyarakat Syekh Mukbet, masyarakat Syekh Ibnu Muthaib dan yang lain dituangkan semua di situ. Sama dengan Syekh Rabi. Cuman yang yang Allah kasih kesempatan untuk membantah Syekh Dan fardu kifayah hukumnya ya Pak. Yang lain mendukung. Terus sampai bantahan yang terakhir dipuji oleh para ulama. Dan tidak cuma Syekh Rabi, masa yang lain juga sama. Hanya saja yang lebih masyhur keadaannya beliau. Itu fadilah. Allah beri keutamaan untuk beliau yang kata ini. Paham ya? Ketika salah dikatakan salah. Sedikit pun tidak ada yang ta'assub kepada beliau. La wa alfulah. Barakallahu fikum. tuh ya, Jadi kita bukan mukallid, kita bukan muta'assib, tapi kita bihamdillah wa taufiqihi muttabi'un lil hujjah. Ikuti hujjah. Dan bukan Syekh Rabi saja, banyak masa yang lain. Yesus Saleh Fauzan, Syekh al Jabiri, Syekh bin Hadi, Syekh Bukhari, dan yang lain-lainnya banyak. Dan dalam semua ya, semua kasus, itu masa berbicara. Cuma yang paling menonjol, yang mereka tonjolkan Syekh Rabi. Seolah-olah hanya Syekh Rabi. Padahal masa yang juga banyak. Yang kedua, apa yang mereka tuduhkan kepada Salafiyin, itu sesungguhnya ada pada mereka juga. dan nyata wakil. Kalau gurunya mengatakan ah ah semua hak batil dapat duri. ah semua, ya apa ya? Loka ya. diam. Bil batil. Ha, kalau hajuri mengatakan hisbi hisbi semuanya rame-rame. Batal bil batil dengan cara yang batil. Ya apa ya? Loka diam. Anda juga terjatuh dalam perkara yang sama dan wakil. Nyata itu. Bil batil, bukan bil hak. Alus sunnah, bukan bil batil. Bil hujjah, bil ilm. Barakallah. Nah, makanya bacaan tab. Atau baca bantahan-bantahan ulama itu kamu baca. Di antara kelebihannya sunnah salafiyin. Mereka itu membaca kalamnya para ulama dan membaca kalamnya mereka untuk mengetahui bagaimana syubhatnya mereka. Ini dibaca, dibaca pantahnya para ulama. Gamblang. Mereka enggak isu, isu, isu, isu, isu, isu, isu. bikin tuduhan. Enggak pernah membaca bantahan ulama dari awal sampai akhir. Allahul musta'an. Paham ya? Ada kadib. Ada kadibun. Barakallahu fikum. Sedikit pun hatta di hati kita orang ya, Sedikit pun tidak ada yang melekat taklid Syekh itu tidak ada. Sebab beliau secara pribadi selalu mentarbiah, mendidik salafiyin untuk itibau dalil, kitab, sunnah dengan pemahaman salaf, bukan dengan beliau. Dalam banyak makalah beliau, buku-bukunya beliau. Itu tarbiahnya para ulama kita para ulama. Jadi itulah mereka ya kan. Antum tahu tidak dari mana sumbernya omongan semacam ini? Hah? Sumbernya halati. Dari halati. Dia menggambarkan di sebuah uh, makalahnya itu. Setelah saya teliti, ternyata hampir semua fitnah yang terjadi di tengah-tengah dakwah salafiyah ini semuanya lawannya Rafiq bin Hadi. Qadiyah masalah ini lawannya Rafiq bin Hadi. Masalah yang lainnya lagi lawannya Rafiq bin Hadi. Berarti kira-kira yang salah yang siapa ya? Masa mungkin mereka semuanya salah Rafiq yang betul? Itu bahasa dia begitu. Jangan-jangan terbalik masyayikh ini yang salafi ini bukan salafi gulatu tajrih itu bahasanya al-halafi naudzubillah min dzalik makar yang luar biasa makar yang luar biasa ya padahal yang yang hak begitu ya kebetulan Syekh Rabi yang depan dan yakin alal hak barakallahu itu uh, yang membuat mereka jengkel itu ya dikarenakan beliau yang membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka dalam semua kasus dalam semua peristiwa dalam semua fitnah Syiarul yang paling depan sehingga paling dibenci ya kurang lebih sama lah di Indonesia ini ha? Eh, yang paling mereka sikat siapa ya kan Lukman Ba'adu kan gitu ya Lukmaniyun, Lukmaniyun, Lukmaniyun, Lukmaniyun saya katakan Lukman Ba'adu tak Padahal seambrek se-Indonesia ini. Jadi kadang-kadang yang mereka tonjolkan satu orang. Seakan-akan Lukman, Lukman, Lukman, Lukman, Lukman, Lukman. Padahal tidak. Padahal tidak. Tadi yang ada adalah ta'awun da'awi, ta'awun dakwah, musyarakat dakwah, kelas itu. La taklid wa la ta'asub. Bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi Allah. Kurang sedikit, kurang sedikit. Oh. Sudah apa sudah? Sudah lanjut? Hah? Sudah ya? Masya Allah. Tidak mungkin lanjut. Tidak tinggal sedikit lagi deh, Pak. Cukup? Cukup? Cukup ya, Pak, Cukup. Cukup. Jadi selebihnya diteruskan lagi oleh para asatidah yang ada di sini insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kasih bermanfaat terkait dengan bab ini. Dan sekali lagi ini bukan majelis fitnah. Tapi ini sebuah majelis yang membongkar fitnah dengan prinsip rututun ilmiah. Saya katakan demikian dikarenakan mereka semua akan menggambarkan kepada kaum muslimin, para pengikutnya, tuh bikin fitnah, majelis fitnah, jadi bahas adalah fitnah. Nauzubillah min Padahal yang dia dibahas prinsip yang sangat mendasar dari prinsipnya ahlu Sunnah wal jamaah yang dengan prinsip ini akan membongkar semua fitnah yang ada.